محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia di malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Dan berilah manfaat terhadap ilmu yang sudah engkau ajarkan. Dan tambahlah ilmu untuk kami. Yang bermanfaat untuk kami semua. Ini diantara doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping doa yang selalu dibaca selesai salat subuh setelah Nabi alaihi salatu wassalam salam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan doa dibarengi dengan usaha inilah usaha kita datang belajar mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberkahi Allah amin kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ingatkan, perhatikan adab dalam bermajelis. Yang baru datang, bapak-bapak langsung masuk. Kemudian ibu-ibu yang di luar, ya perhatikan pengajian, tidak ngeraos. Jangan bicara. Jangan juga datang untuk belanja, tetapi datang benar-benar talabul ilmu syar'i. I mempelajari ilmu ini insya Allah bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu sebelum Ramadan, kita telah mengambil satu kaidah yang sangat panjang pembahasannya yaitu kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakun al-yawm ibadah. seluruh ibadah atau seluruh segala sesuatu di zaman Rasul bukan ibadah maka pada hari ini pun tidak bisa dikatakan ibadah. Ini kaidah terakhir yang sudah kita ambil di pertemuan yang telah lalu. Arak kita ingat ini para jamaah. Coba senyata cocok ke pendek catatan no. Wayes? Hah? Nyatat? Benar? Baik. Sekarang kita lanjutkan kaidah berikutnya. Jadi pada kaidah yang sebelumnya kita katakan segala sesuatu di zaman sahabat bukan ibadah maka hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan menjadi ibadah. Mengada-ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu dikatakan bid'atun muhdatsah. Perkara yang dibuat-buat. Pihak-pihakan mudi. Ciptaan belakangan Pada kaidah berikut ini laisa fid dini bid'atun hasanah bal kullul bid'ai dalalah dalam agama tidak ada dikatakan bid'ah hasanah tidak ada bid'ah yang baik. Tetapi seluruh bid'ah dalam agama ini sesat. Sekali lagi kaidah pada malam ini dalam agama tidak ada bid'ah yang baik. Seluruhnya sesat. Jelas para jamaah? Ulangan aja Muhammad. Dalam agama hmm, tidak ada bid'ah yang baik. Nih. Nah, terus. Semua bid'ah astagfirullah. Karena semua bid'ah yang baik Malik ini alhamdulillah. Sekali lagi para jemaah, laisa fid dini bid'atun hasanah. Bal kullul bid'ai dhalalah. Dalam agama tidak ada bid'ah baik, tetapi semuanya sesat. Dalam agama tidak ada nama mengada-adakan yang baru itu bagus. Justru yang dibuat-buat belakangan semuanya sesat. Jelas pengajian kita ini? Abu Hur, apa coba kaedahnya? Baik. Jadi kaedah kita pada kesempatan malam ini tidak ada dalam agama bid'ah yang baik, tetapi semua bid'ah itu sesat. Baik. Mana dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sekali lagi, hadisnya dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah." Seluruh bid'ah itu sesat. Wa yaqulu ulama'ul lughah. Ulama bahasa Arab mengatakan inna kulla kata-kata kullu nassun fil umum. Ini teks yang menunjukkan keumuman. Kata-kata yang menunjukkan keumu keumuman fayufidul hadithu anna kullal bid'ai dalalah. Maka faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seluruh yang dibuat-buat dalam agama ini adalah ses sesat. Tapi ingat, yang dibuat-buat dalam aga agama. Laisa minha bid'atun hasanah tidak ada sama sekali bid'ah yang ba baik. Tidak ada. Karena apa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang menyeluruh mengatakan kullu bid'atin dalalatun. Seluruh bid'ah itu ses sesat. Baik. Demikian juga apa yang dinyatakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan Semua dan seluruh yang dibuat-buat dalam urusan agama bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah ses sesat. Sekalipun manusia menganggapnya baik. Nah, ini pada jamaah. Orang yang paling tahu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sah sahabat. Karena sahabat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mendengar sabda Nabi mengatakan, Kullu bid'atin dolalah. Seluruh yang diada-adakan oleh orang belakangan. Selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama, selain dari praktik para sahabat dalam urusan agama, ini adalah sesat. Mereka yang melihat sabda Nabi, mendengar sabda Nabi, lantas mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat, sekalipun orang menganggapnya ba baik. Jadi sebelum datang manusia yang mengatakan adanya bid'ah baik, sudah ada dari sahabat yang menegaskan sekalipun manusia menganggapnya baik, tetap tidak baik. Nah ini para jamaah. Jadi naman datang dengan singeno bid'ah hasanah no wah arak dalil bebada timana ya bagus. Subhanallah, ini hebatnya agama kita para jamaah. Belum muncul bid'ah di zaman Nabi, Nabi sudah ingatkan bahwa bid'ah akan muncul. Nah, apa nih para jamaah ini? Buktinya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah perkara-perkara ba baru. Dalam urusan apa? Agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru dalam urusan agama bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah semua yang bid'ah dalam urusan agama ses sesat. Ini Nabi berkata sebelum muncul bid'ah. Nah, ini para jamaah. Nabi mengucapkan ini sebelum muncul apa? Bid'ah. Di mana orang masih belum. Tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan yang mau coba-coba buat langsung dipotong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan berkembang. Jelas ini para hadirin? Baik. Jadi sahabat Ibnu Umar mengatakan seluruh yang dibuat-buat dalam urusan agama adalah sesat sekalipun orang menganggapnya baik. Wa qala al-Imam Malik. Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan dan ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hazm Adapun tadi ucapan Ibnu Umar dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Marwazi dan juga Al-Imam Al-Lalikai. Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ahdatsa fi hadhihi al-ummah" Siapa yang mengada-ada di tengah-tengah umat ini? Sai miak-miak di tengah umat Nabi Muhammad. Al-yaum pada hari ini syai'an lam yakun 'alaiha salafuha. suatu sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh salaf. Nah, para jamaah. Miak-miak zaman sekarang yang tidak pernah dijalankan oleh sa salaf. Yang tidak ada di salaf. Sesuai dengan kaidah yang sebelumnya. Segala sesuatu yang bukan ibadah di zaman zaman sahabat hari ini juga bukan iba, ibadah. Sekali lagi apa ucapan Imam Malik? Siapa yang mengada-ada di tengah-tengah umat ini sesuatu yang tidak pernah dijalankan oleh salaf Fakat za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Bagaimana maksudnya para jamaah? Orang belakangan kok bisa membuat seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan. Orang belakangan menganggap yang dibuat ini bagus. Kok bisa Nabi Muhammad tidak menyampaikan yang bagus itu? Seloni ini, tapi dengan kemudian nah, si bagus ini, son dengan si le ini ini tahu si bagus. Jadi siapa yang membuat-buat di tengah-tengah umat ini hari ini dan sampai kapanpun tidak pernah dijalankan oleh salaf kita. Tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka orang ini menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Yaitu Nabi Muhammad tidak menyampaikan seluruh kebaik kebaikan. Lianna Allah Ta'ala yakul karena Allah Azza wa Jalla berfirman Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna para jamaah. Yang namanya sempurna ada kurangnya? namanya sesuatu yang kurang maka kita akan tam tambah. Berombo ita nasi biasanya kita dua piring. Tiba-tiba kita dikasih kita setengah piring. Nambah apa enggak? Nambah. Kenapa nambah? Karena kurang. Sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan lengkap selama berapa tahun Nabi Muhammad berdakwah Nabi Nabi Muhammad berdakwah 40 Hijriah kan? Ida padam meruani ini. Abu Hur, pira tahun Abu Hur? 23 tahun. Sebelum menjadi nabi dan rasul berapa tahun? 40. Tambah menjadi nabi dan rasul 23, maka umur nabi kita berapa? 63 tahun. Taib. Allah Azza wa Jalla sempurnakan agama ini dalam jangka waktu berapa tahun? 23 tahun. Mekah 13, Madinah berapa? 10 tahun. Sempurna Islam. Maka karena dia sempurna, tidak butuh untuk ditambah. Kalau kurang baru butuh tambah tambahan. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah sempurnakan pula nikmatku atas kalian. Lengkapkan nikmatku, aku terus sudah lengkapi nikmatku atas kalian waraditu lakumul Islam madina dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Baik. Apa kata beliau? Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kalau di zaman turunnya wahyu ini suatu perkara bukan agama, maka hari ini pun tidak bisa menjadi agama. Maka para jamaah dalam urusan agama patokan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sudah dikerjakan oleh Nabi dan sahabat, kerjakan. Nenek gawe nih si Nabi dan sahabat, nendek gawe ya. Sara-sara de gawe. Jadi kalau sudah dikerjakan oleh Nabi dan sahabatnya, laksanakan. Tapi kalau tidak pernah dilaksanakan, inilah dikatakan bid mia mia mengada-ada dan mengada-ada dalam urusan agama bagaimana? Ses sesat. Tidak ada yang baik. Kalau urusan dunia kita buat ya, berkreasi, berinovasi ya. Bagus para jemaah. Tapi dalam urusan dunia pun tidak semuanya berkreasi itu juga bagus. Dan selaput tapi ya, ini bagus nah urusan dunia. Apalagi urusan agama sudah dipatok mati bahwasanya Nabi wafat Islam sudah sempurna. Tidak akan butuh apa tam? Penambahan, tidak butuh penambahan. Uh, eh, lafad yang lain Ibnul Majishun rahimahullah mengatakan muridnya Imam Malik berkata Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan siapa yang mengada-ada dalam urusan Islam. Berarti apa? Dalam agama ini. Berarti yang dibuat-buat apa? Cara beraga, beragama. Ya roha hasanatan. Setelah dibuat-buat dikatakan dia bagus. Dianggap dia ba baik faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah maka orang tersebut telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat maka pelunggu sami para hadirin dan kita semua para hadirin selama kita masih mengatakan adanya bid'ah hasanah selama itu pula kita tuduh Nabi Muhammad tidak amanat maka batal pengajian kita semua. Apa sifat Nabi? siddiq amanah, tablik, fatanah, ngendalae. Apa tidak begitu para jamaah? dah apa guru mukim? Kang ngenune sifat Nabi Muhammad ni ya makamah tekamah. Apa sifat Nabi Muhammad? Siddiq, jujur. Tabligh, menyam menyampaikan. Ya, siddiq ya amanah. Amanat. Tabligh fatana. Ya, tabligh dia sampaikan. Siddiq amanah. Amin. Disampaikan. Amanat. Ya, jujur, uh, ah, siddiq jujur Ya, amanah, tablik disampaikan, Kemudian fatanah, fatin, cerdas. Sekarang kita katakan bahwasanya ada yang tidak disampaikan. Bagaimana? Apakah ini namanya amanat? Ah, amanat apa pendek? Tidak amanat. Maka para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Sekali lagi, selama kita masih mengatakan adanya bid'ah hasanah, maka selama itu pula masih kita mengatakan Nabi Muhammad khia, khianat. Maka hati-hati para jemaah. Dalam sekte di dalam Islam ini. ya Yang menuduh Nabi Muhammad hanya satu kelompok saja yang ah, khianat. Siapa? Syiah. Rafidah. Dia yang menuduh Nabi Muhammad tidak amanah. Bagaimana? Seharusnya kekhalifahan diberikan kepada Ali, ternyata diberikan kepada Abu Abu Bakar. Jelas ini para jamaah? Jadi dalil yang menyatakan seluruh bid'ah itu sesat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Nabi? Kullu bid'atin balala. Dan ini juga bisa dilihat dalam Sahih Muslim juga hadis ini para jamaah. Kemudian juga ucapan Ibnu Umar kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasana. Semua perkara-perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama ini adalah sesat meskipun orang menganggapnya ba bagus. Kemudian ucapan Imam Malik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dalam agama, ada bid'ah baik, berarti orang itu menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Sudah tiga ini para jamaah. Waqala Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, dibawakan oleh Imam Al-Ami di dalam kitab Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam dan yang lainnya. Man istahsana faqad syarra'a. Siapa yang istahsana menganggap anggap sesuatu itu baik menganggap menganggap-anggap sesuatu itu baik. Istihsan, oh ini bagus, ini bagus. Jadilah dia bid'ah hasa hasanah. Ya. Maka banyak dari sebagian kaum muslimin mereka mengaku oh, ini bid'ah katanya, tetapi bid'ah hasanah. Betul ini bid'ah katanya. Tentu ini bid'ah baru ini katanya, tapi hasanah baik. Apa kata Imam Syafi'i? Manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap-anggap sesuatu itu baik dari dirinya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, faqad syara'a, maka dia telah membuat syari syariat. Maka lihat para jamaah akibat tidak memahami hadis Nabi saw. alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah setiap bulan mungkin ada zikir baru muncul. Setiap bulan akan muncul wirid baru. Setiap bulan akan muncul doa baru. Setiap bulan akan muncul salawat baru. Ya. Kenapa? Karena yang penting kan kita salawat baik. Kan kita baca Quran? Baik. Kan kita bersodakoh? Baik. Kan kita berzikir? Baik. Caranya macam-macam. Contoh, telah beberapa eh, beberapa eh, malam yang sudah sekian eh, beberapa malam yang lalu, ya. Kalau kita melihat di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat mereka takbir masing-masing pada jamaah. Ya, sekarang takbiran berjamaah. Oh kan bagus. Kemudian ditambah lagi keluk sugulang salon. Tambah lagi sugurang drum. Ya. Jadi Allahu Akbar tiketak, tiketak, tiketak. <laughs> Masya Allah. Nggak tahu selanjutnya kita nanti para jamaah. Jangan-jangan pakai suling lagi. Allah alam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ya'ti ala nasi zamanun illa wa ahdatsu fihi bid'ah. Tidak akan datang suatu masa ya, aw la ya'ti ala nasi 'amun. Tidak datang tidaklah datang setiap suatu tahun illa wa ahdatsu fihi bid'ah, melainkan manusia akan membuat bid'ah terus para jamaah. Jadi ingat ya, bid'ah ini akan terus bermetamorfosis dan akan terus berkembang biak dan akan terus muncul muncul muncul terus para jamaah. Sementara sebaliknya sunnah akan terkikis sedikit demi demi sedikit. Nih, karena kita tidak mengimani dan tidak memahami sabda Nabi Sallallahu wasallam Kullu bid'atin karena apa? Karena kita anggap baik, kita anggap baik. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah tegas mengatakan, "Man istahsana faqad syar'a. Siapa yang istihsan, menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya, bukan Allah mengatakan baik, bukan Rasul mengatakan baik, maka itu apa? Membuat syari syariat, mia agama. Ini yang ketiga, ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian berikutnya, ucapan al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah taala. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. kullu bid'atin dalala. Seluruh perkara-perkara baru dalam urusan agama ses, sesat min jawami'il kalim. Ini termasuk namanya apa? Jawami'ul kalim. Apa arti jawami'ul kalim para jamaah? Ucapan yang singkat tetapi bermakna padat lu luas. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain para jamaah. Jadi ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yaitu apa? Salah satunya jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas, singkat, tetapi artinya luas, artinya apa? padat para jamaah. Baik. Apa juga jawami'ul kalim apa juga diantara keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah, siapa yang bisa menjawab? Ah, bukan. Taib. Jadi yang pertama Nabi diberikan oleh kalim. Yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut di hati musuh-musuhnya dicampakkan oleh Allah perjalanan berapa? Satu bulan. Ah, yang ketiga. Nam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan baginya apa? Al-ghani, ghanimah. Terus, yang pertama jawamiul kalim. Ini khusus Nabi Muhammad doang event ini para jamaah. Tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua dihalalkan gani ghanimah. Kemudian yang ketiga dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut dicampakkan di hati musuh perjalanan satu satu bulan para jamaah. Maka musuh bertemu dengan Nabi sudah takut duluan para jamaah. Sebulan takut coba. Itu saya nak utang kita. Ita takul dengan ya ara puk dekat atap badan lah. Saya melentong aku ini yang takut lah Ita. Ita takut coba. Ah, Bapak Keran. Nam, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini tempat sujud dan sebagai alat bersu bersuci. Yang kelima, haya ihya'ul muzakaratuhu untuk menghidupkan ilmu itu dengan diulang. Dalilnya wa ursiltu ilan nasi kafah. Nam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada apa? Seluruh manusia. Cak ketih. Taib, itulah dia para jamaah. Berapa? Lima di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Kullu bid'atin dhalalah." Seluruh perkara-perkara baru dalam agama itu sesat. Min jawami'il kalim. Ini termasuk ucapan Nabi alaihi wasallam yang singkat tetapi bermakna sangat lu luas. La yakhruju anhu syai'un. Tidak ada satu pun yang keluar. Artinya tidak ada yang lolos. Tidak ada yang dikecua, dikecualikan. Kullu bid'atin dalala. Semua bid'ah itu sesat. Enggak ada kecuali ini. Kecuali ini enggak ada. huwa aslun huwa aslun azimun min usuliddin. Ini termasuk pondasi agama di antara pondasi-pondasi yang agung, pondasi yang besar. Dalil dalam agama di antara dalil-dalil yang besar besar. Wahwa syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mirip dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang muttafaqun alaih. Yang diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa siapa yang mengada-ada. Sai miak-miak. ini para jamaah ini. Ya. Ini doa ciptaan guru. Miak-miak pendek. Miak-miak. Ini zikir ciptaan syekh. Miak-miak pendek. Miak-miak. Ini wirid ciptaan ya guru. Miak-miak pendek. Miak-miak para jamaah. Buat-buat. Nah, Nabi mengatakan, "Man ahdasa fi amrina ay fi dinina." Siapa yang mana ada-ada membuat fi amrina dalam urusan aga agama. Berarti apa? Urusan dunia masuk apa enggak? Tidak. Taib, di zaman Nabi tidak pakai speaker Sekarang kita pakai loudspeaker. Bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Ini bukan aga agama. Kemudian apa para jamaah? Orang yang buat haram aja pakai ini. Mana? Orang belagu. Speakernya lebih mahal loh. Kita nih ngaji cek-cek loh speaker kita para jamaah. Hah? Ini paling sejuta mic ini para jamaah. Kalau orang nyanyi minimal 25 juta mic-nya. Baru suaranya begini. Ayo, sekarang kita katakan, ha? Ini urusan agama. Kemudian orang di dalam gereja, ya paduan suara, dia nyanyikan Tuhannya tiap hari Ahad. Pakai apa? ini Ini merupakan sarana dan ini adalah urusan dun. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ahdasa fi amrina." Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami? Urusan apa? Aga? Agama. Berarti kalau bukan agama tidak menjadi masalah. Tahu kemudian Berikutnya, Nabi SAW ke Mekah atau berjalan pakai apa? On, onta. Sekarang kita pakai apa? Burung besi. Apa dan burung besi, Jum Muhammad? Hah? Kapal. <laughs> ya, mana bahasa lain? Kapal ladar kan. Taib sekarang, onta. Onta agama apa enggak? Bukan agama. Dia apa? Binatang. <laughs> Ya, hewan alat. Ini bukan aga, agama. Maka sekarang orang buat pesawat, ini bukan termasuk dari mengada-ada yang masuk dalam kategori tercela urusan aga, agama. Jadi mirip kullu bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina" Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami, Ma laisa minhu fahuwa raddun. Yang bukan dari agama. Miak-miak tetapi bukan dari agama. Maka raddun ditolak. Sesat. Ditolak apa enggak yang sesat? Ditolak. Berarti juga di sini disebutkan mengada-ada bukan dari Nabi SAW, bukan dari bagian dari Islam, maka ditolak ditolak. Persis. Ketemu hadis ini para jamaah. Fakullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila din. Siapa atau seluruh yang mengada-ada dan disandarkan kepada agama. Siapa yang miak-miak, saya miak-miak, terus diberikan label agama. Kalau sekarangnya diberikan sertifikat halal. Ya. Kalau urusan dunia, ya bakso halal. Ya, ini halal. Ya, kerupuk udang halal. Ada label halal para jamaah. Sekarang kalau urusan agama ya, dibuat-buat kasih label hasanah. Ya. Walam yakullahu aslun minad din yurja'u ilaihi. Diada-adakan, disandarkan ke agama padahal tidak punya dasar dalam aga agama tidak punya dasar untuk dikembalikan kepada agama tersebut. Fahuwa dhalalatun. Maka yang dibuat-buat ini adalah ses sesat. Waddinu bari'un minhu. Dan Islam berlepas diri darinya. Islam berlepas berlepas diri. Wasawaun fi dhalika masailul i'tiqadat. Baik yang dibuat-buat ini masalah akidah Masalah apa? Akidah. Semalam disebut di antara akidah yang merdut, yang tertolak Allah di mana? Mana? Allah le itu ite. Ya, lebih parah lagi, tidak di sana, tidak di sini. Tidak nyambung, tidak putus, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di kiri, tidak di, di kanan, tidak tidak di dalam, tidak di luar. Berarti apa? Denara. Tidak ada. Ini masalah akidah. Baik. Awil amal. Baik juga yang diadakan itu dalam masalah prak. Praktik. Awil akwal atau uca, ucapan. Al-zahirat wal batinah. Yang nampak maupun tersembunyi. Maka kalau bukan dari agama, tidak punya dasar dari agama, maka semuanya sesat dan Islam berlep, berlepas. Wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi min istihsani ba'dil bid'ah. Adapun kalau ada ucapan-ucapan ulama terdahulu menganggap bid'ah sebagian bid'ah itu bagus, Fa innama zalika fil bid'a'il lughawiyyatil syar'iyyah itu adalah bid'ah segi bahasa dikatakan baik bukan segi syar syar'i. Artinya yang dikatakan bid'ah itu bukan bid'ah secara agama tetapi secara bahasa dia bid bid'ah karena baru. Contoh paling besar Umar mengatakan terhadap orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan satu imam. Apa kata beliau? In kanat hadhihi bid'ah fa ni'matul bid'ah. Andai kata ini adalah bid'ah, maka dia bid'ah yang paling sedap. Bid'ah yang paling enak. Andai kata tetapi para jemaah, ini tambahan ini ya dibawakan oleh beberapa ulama ul hadis dan tambahan ini sahih para jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya Umar tidak mengatakan ha nikmatul bid'ah hadhi. Ini bid'ah yang paling enak. Tidak, tetapi ada sebelumnya. Andai kata ini adalah bid'ah, niscaya dia bid'ah yang paling bagus. Andai kata yen, n. ke apa Malik? Jadi dia bukan bid'ah. Kenapa? Karena sudah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi melaksanakan salat taraweh, Nabi yang menjadi imam, yaitu sekitar berapa malam? Tiga malam para jamaah. Malam pertama sedikit, besok cerita lagi, malam kedua ramai, kemudian cerita lagi, malam ketiga ramai, cerita lagi, malam berikutnya Masjid Nabawi sudah tidak bisa nampung. Tetapi ternyata malam keempat Nabi tidak keluar. Nabi hanya intip dari tirai. Sahabat pada nunggu sabar. Selesai sholat subuh Nabi SAW mengatakan. Ama la yakhfa alaiya makanakum. Sungguh aku tahu kalian kumpul semalam. Tetapi tidak ada yang menghalangiku untuk keluar. Kecuali aku khawatir Allah mewajibkan sholat tarawih atas kalian. Lantas kalian tidak mam mampu. Jelas para hadirin? Jadi kalau ada ucapan salaf yang mengatakan adanya bid'ah itu bagus, itu maknanya adalah secara bah bahasa bukan secara syar syar'i atau bukan secara aga agama. Taib. Waruya an Abi an Ubay bin Ka'ab qalalah. Telah diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dia berkata kepada Umar ketika Umar apa menjadikan orang-orang salat tarawih berpencar ini menjadi sah, satu imam. Inna haza lam yakun. Hai Umar, ini belum terjadi sebelumnya. Faqala Umar, qad alimtu walakinnahu hasanun. Aku tahu, tetapi ini bagus. Wa muraduhu anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt. Maksudnya adalah di zaman Abu Bakar belum ada tarawih satu imam. Setelah Nabi terawih tiga malam, enggak ada juga terawih satu imam. Terawih masing-masing. Ini maknanya maksud dari Umar. Ini bagus. Ya. Walakin lahu aslun fi syari'ati yurja'u ilaiha. Tetapi salat tarawih dengan satu imam punya dasar dalam syariat kita. Kesanalah dibawa dia perbuatan Umar tersebut. Jadi sekali lagi para jamaah, ini adalah alasan yang paling besar orang-orang mengatakan adanya dalam agama ini bid'ah hasa, hasanah. Ucapan siapa? Ucapan Umar radhiyallahu anhu wa arda di samping ucapan yang lainnya. Faminha mana dasarnya? Anan nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam yahuthu ala qiyami Ramadan wa yuraghibu fi Nabi menganjurkan salat tarawih wa kana nas fi zamanihi yaqumuna fil masjid jama'at mutafarriqah. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tarawih itu berpencar. Ya, ada yang masing-masing. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam di akhir-akhir Ramadan membawa sahabat salat sampai tiga tiga malam dengan satu imam. Inilah dia dasar Umar sehingga menghidupkan taraweh menjadi satu imam kemba kembali. Kalau dilihat Nabi sudah mempraktikkan, Umar lagi menghidupkan, berarti ini bukan termasuk perkara mengada-ada tetapi menghidupkan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nih para jamaah? Jelas? Jadi sudah kita ambil sabda Nabi, seluruh bid'ah dalam agama sesat, tidak ada yang baik, kullu bid'atin dolalah. Kemudian ucapan Ibnu Umar, seluruh bid'ah sesat meskipun orang menganggapnya ba baik. Kemudian ucapan Imam Malik yang mengatakan bid'ah hasanah dalam agama, dia telah menuduh Nabi Muhammad khia, khianat. Kemudian ucapan Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menganggap sesuatu baik tanpa dasar, ya maka orang ini telah membuat syari syariat. Kemudian ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kullu bid'atin dhalalah mirip dengan man ahdatsa fi amrina. Inilah dia dalil-dalil tersebut para jamaah. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan malam ini bermanfaat. Insyaallah berikutnya ta'riful bid'ati wal muradu biha huna definisi bid'ah kemudian masuk kita ke uh, kaidah berikutnya insyaallah tinggal dua kaidah selesai pembahasan kita di dalam kitab ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man wala amma ba'd Bagaimana dengan tambahan doa ketika kunut? Apakah itu termasuk bid'ah? Tolong dijelaskan. Tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena itu pula yang dipraktikkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, sebagaimana dalam riwayatnya Abd ibn al-Qari dibawakan bahwasanya imam-imam kunut di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah pada nisfu tsani masuk 16 sampai 30 itu yaitu setelah dia berdoa doa kunut wa yal'anul kafarah melaknat orang-orang kafir wa yusalli 'alan nabi thumma yastaghfirul muslimin kemudian ber, uh, bersalawat kepada nabi dan memintakan ampun kaum muslimin maka apa di sini ada doa umum ya hadza huwa wallahu taala ala wa alam yang tidak ada contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam adalah apa? Begitu selesai Allahumma hdina man hadait Allah maksyif annal bala wal waba ma la yakshifhu ghairuk Allahumma dafa annal bala ini yang tidak ada contoh bahkan ini menyelisih sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih salullaha bi butuni akuffikum Minta kepada Allah dengan perut-perut tangan kalian. Berarti apa? Telah telapak. Wala tas'aluhu bidhuhuriha. Jangan minta dengan punggungnya. Jangan pakai punggung para jemaah. ada yang ada kunut lain no. Wa Allah madina fi man hadu. Allah Allah maksyif anal bala wa waba. Wei pada kini salapuna. Eh. Ini man masak ratulak walik. Eh. Dan tentu dalam urusan agama kita tidak bisa pakai akal para jamaah. Dia pakai logika. Logikanya apa? Kita akan menolak bala katanya. Namanya kita <laughs> menolak ya begini katanya. Ya. Sekarang kita logikakan lagi, pakai akal lagi. Adakah bala yang lebih besar dari api neraka? Arake balik ala dengan api neraka? Tidak ada. Kenapa kita tidak balik juga tangan kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. <laughs> Hada huwa Allah taala ala wa alam. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa zikir setelah sholat, zikir berjamaah setelah sholat itu bukan beda. Karena zikir berjamaah setelah sholat pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kita katakan, kulhatu burhanakum. Datangkan bukti kalau benar Nabi SAW pernah berjamaah dengan satu alunan suara. Ilahi Rabbi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beda dalilnya. Ya, Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Terus apa kan? <laughs> Jadi piangnya sambungan selapuna. La ilaha illallah. Ilahi Rabbi subhanallah subhanallah. Wah subhanallah apa kan? Ini kan jarak sambungan masih. Eh, wa bihamdihi daiman qaiman abad alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Terus apa terus? Wa syukra wa bihamdihi ya ala ni'matil imani wal islam ilahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sekarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat tentang macam zikir Nabi ya selesai sholat itu diketahui oleh para sahabat dengan riwayat para jamaah. Ya. Dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada riwayat mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan cara yang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Atau Assalamualaikum Allahumma inni asaluka ridhaka wal jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bika min sakhatika wa nar Alhamdulillah sekarang kita katakan kalau memang ada Nabi berjamaah, kita butuh riwayat para jamaah. Karena apa? Kita pengen juga berjamaah. Karena kita ini mengikuti sunnah. Yang namanya mengikuti sunnah itu mengikuti cara Nabi. Kalau memang Nabi berjamaah, Berarti kita ini belum sunnah 100% kalau tidak berjamaah zikir selesai sholat berjamaah. Kenapa urusan yang lain yang sunnah-sunnah Nabi kita ikuti? Kalau memang ini termasuk sunnah, mana dalilnya supaya kita bisa berjamaah? Karena kita disuka sunnah para jamaah. Tapi kalau riwayat bahwasanya Nabi mengangkat suaranya berzikir sahih. Yaitu Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui selesai sholatnya Nabi dengan suara takbir yaitu gaduh atau bergemuruh suara takbirnya para sahabat. Kalau ini sahih, ya. Tapi kalau dikatakan berjamaah, selesai itu langsung pimpin doa. Coba dibaca dalam kitab al-um. Nabi alaihissalatu wassalam diam di tempat duduknya selesai sholat. Yasir. Sesaat saja setelah itu Nabi pergi. Nah ini para jamaah. Tidak lama. Baru Nabi SAW pergi. Bukti lain para jamaah ketika terjadi sahu, Nabi lupa. Ya? Selesai sholat, dua rakaat zuhur atau asar, Nabi nyandar. Zuliyadain al-khirba. Keluar dari masjid mengatakan, Kasuratis sholat. Sholat didiskon sekarang katanya. Berhenti empat katanya. Wajahnya sambil murung Nabi sambil kesel, Wafil eh, di depan Abu Bakar Umar nggak ada yang berani ngomong. Sepi para jamaah. Kan dia mulai yang tahlilan pun Nabi Muhammad ini. Ini riwayat-riwayatnya mendukung bahwa saya tidak ada berjamaah itu. Tapi kalau Nabi SAW mengangkat suara, betul. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membawakan riwayat ini. Namun Imam Syafi'i mentakhrij, memberikan apa makna dari riwayat ini bahwasanya Nabi saw sengaja mengangkat suaranya untuk berzikir, untuk memperdengari orang, untuk mengajarkan mereka berzikir. Setelah itu dikecilkan lagi. Karena apa? Ada suatu kata-kata yang dibawa oleh dalam perawi itu karena di sini menunjukkan apa? Ini bukan hal yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat suara Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Al-Um, wa akhtaru lil imami wal ma'mum ayyadhkurallah. Aku pilih imam dan makmum berzikir wa dzikra dan keduanya mengecilkan suara mereka berzikir tahu kita berjamaah mau becing kata ke ngombe tarah ini kakek syafi'i ah para jamaah maka heran saya kalau dalam, dalam bab zikir nyorak-nyorak mbing ku Imam Syafi'i disebut ya saudaki ya ah para jamaah Kenapa tidak muncul Imam Syafi'i kalau zikir pakai Pekar ini di mana Imam Syafi'i di sini? Nah, para jemaah, lalu papa kunut subuh jana Imam Syafi'i ini katanya. Ya, kalau papa nyolet-nyolet jana Imam Syafi'i ngana. Lagu papa nyorak-nyorak embingku Imam Syafi'i sebut deh ya. Ini kita tidak jujur ini para jemaah beragama seperti ini. Umi tadahna jelas ke? Ya, saya kira begitu para jemaah. Kalau mau dijawab masih panjang ya. Allah taala alam. Bagaimana dengan salat terawih yang didirikan di satu masjid dengan bergelombang dengan dua <laughs> kali terawih. Kita katakan ya sekarang ada yang terawih pakai 23. Kemudian ada yang terawih di beda waktu. Kalau beda waktu tidak ada masalah para jamaah. Yang kurang yang kurang bagus itu ya apa? Kalau dalam satu waktu <laughs> ini inilah yang dihilangkan oleh Umar sehingga menjadi apa? Sah? satu tersebut. Ya. Nah, sebagian menyebutkan masalah at-taqib. Apa taqib ini? Yaitu apa? Uh, terutama sepuluh terakhir setelah Isya dia taraweh. Dia pimpin orang taraweh atau dia sholat taraweh. Setelah dia taraweh, uh, sampai witir, ditinggalin imamnya. Ya. Nanti lagi di jam apa sepertiga terakhir dia nambah lagi baru dia witir di sana. Ini sebagian memakruhkannya. Tetapi sebagian riwayat mengatakan sebagaimana kalau salah Imam Malik rahimahullah taala intaqalu min khairin ila khair katanya. Dia berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah Raja Muhammad. harap pendek. Kalau kita terawih masa dahulu mana kita lebih baik kita ikut imam cepat atau lambat? Wah lain ini ini ketuanan selayak no, ini segera datang no. Lah, ya kalau datang imam yang lambat, kita duduk-duduk luar, kita menganti imam yang witir karena hmm. nangane ini para jamaah. Jadi imam si becat jana milu ya, lagu imam lambat jana aja-aja tokoh-tokoh keluar. Papa witir baru netama karena. Terus la ilaha Masih keiman kita tuh tak ada. Ya masih seiman bapak lagu iman-iman ngono kan, oh, kah? Jadi papa yang kalau yang kalau yang cepat, oh iya, ikut kejar dia. Tapi kalau yang lambat, <laughs> witirnya aja ditunggu katanya. Ya, kita katakan bahwasanya Nabi alaihi salatu bersabda, "Man ma'al imam hatta yang kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam, imam sampai selesai, Allah catat baginya seperti salat semalam sun sunto. Ya, jadi ndak kebaik papa witirnya doang. Ya. kunita pengajian para jamaah. Papah nama tang kita baru hadir. Papah pembukaan dek hadir. Ya. Atau sebaliknya. Pas pembukaan rame. Berhenti pembukaan sepi. Ya. Semangat terus para jamaah. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah sudah mulai aktif kita para jamaah. Ya. Jumat ini. Ya. Jumat tetap pengajian. Ini Jumat kemarin sepi. Hanya beberapa orang saja. Ya, inilah dia terbiasa libur, kemarin terlibur-libur diri. Ya, sekarang sudah mulai kita aktif ya, terus belajar para jamaah mudahan Allah Azza wa Jalla kuatkan kita dan ditambah iman kita dan amal kita.